Mengenai sirahnya yang lalu kita telah sampai di hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan yang jauh ditempuh sekian lama sehingga beliau berhasil sampai ke kota Madinah. Bagaimana biasa tiap hari orang-orang Madinah selalu menanti-nanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka keluar ke daerah namanya Harrah. Pinggiran Madinah yang di sana ada batu-batu hitam yang tajam. Kemudian kalau sudah panas masuk pertengahan siang mereka pulang kembali. Kemudian besok pagi datang ke sana lagi menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah kepanasan mereka pulang kembali Sampai akhirnya pada hari Senin Tanggal 12 atau tanggal 8 Bulan Rabiul Awal Tahun 14 kenabian Yang ini merupakan tahun ke-1 Hijriyah Jadi tanggal Hijriyah akan diambil dari hijrah Nabi Muhammad SAW Jadi beliau hijrah ke Madinah ini 1000 420 berapa? 28 tahun yang lalu. 1428 tahun yang lalu. Jadi waktu itu sahabat Umar mau membuat penanggalan. Islam harus punya awal penanggalan sendiri. Penanggalannya dimulai kapan? Ada yang mengusulkan dimulai dari kelahiran Nabi saja. Kemudian akhirnya ditetapkan dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan dengan tanggal 23 bulan September tahun 622 Masehi. Beliau atau mereka orang-orang Madinah sebagaimana biasa datang ke pinggiran Madinah menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah panas mereka pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Dan subhanallah secara tiba-tiba ada orang Yahudi yang dia naik di bangunan yang cukup tinggi di Madinah. Waktu itu orang ini melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang didampingi oleh sahabat Abu Bakar dan beberapa yang menyertainya. Jadi Yahudi ini kenal betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal dengan Nabi Muhammad wasallam seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Tahu sifatnya, bentuknya, segalanya. Tapi Yahudi tidak mau iman karena masalah rasial. Mereka itu kaum rasialis. Yahudi itu kaum rasialis. Mereka tidak mau iman kepada yang selain bangsa Bani Israel. Yahudi. Kenapa yang jadi Nabi ke orang Arab? Tidak mau. Hasud. Di antara penyebab orang itu bisa kafir, tidak mau iman adalah hasad. Sifat hasad ya, iri, dengki. Dan itu adalah sifat yang sangat, sangat, sangat tercela. Dan kalau orang ada sifat seperti itu, dia hidupnya tersiksa, di dunia tersiksa, di dunia sumpek, dan di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena hatinya jelek. Jadi susahnya itu tiga, susah dunia, susah kubur, susah akhirat. Orang yang punya sifat hasad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab." Hati-hatilah kamu daripada sifat hasad. Karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau ada kayu bakar yang kering dibakar dikena apa kena api cepat habisnya. Demikian pula orang punya amalan banyak, kena sifat hasad langsung amalnya hapus. Kemudian dia tersiksa, semakin melihat orang senang semakin dia tersiksa. Nikmatnya orang tambah, susahnya dia tambah. Kemudian Yahudi ini melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di Madinah itu banyak Yahudi ada tiga suku besar Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Yahudi ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi itu baik kepada mereka. Rasulullah baik kepada mereka, muamalah dengan mereka. Mereka beri hadiah kepada Rasulullah diterima. Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada mereka. Rasulullah baik dengan mereka. Tapi yang namanya Yahudi, sekali Yahudi ia tetap Yahudi. Nabi Isa mengatakan tentang Yahudi, mereka itu hayat auladul abai. Yahudi itu adalah ular, anaknya ular. Sekali ular tetap ular. Jangan percaya kepada Yahudi sampai kiamat. Janji tinggal janji, dilanggar, dikacau, dikhianati, kemudian membuat onar, macam-macam lah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW alaihi marah dan mereka diusir dari negara Arab. Yahudi, bahkan Rasulullah pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi ketika perang Khaybar. Nanti ada perang Khaybar ya, Rasulullah diberi syah masmumah, kambing bakar yang dibubuhi racun. Dan Rasulullah Muhammad SAW alaihi sempat memakan makan katif ya sambilnya dimakan sempat tertelan Walaupun kemudian dagingnya itu ngomong bahwa dia ada racunnya. Sehingga oleh beliau nggak diteruskan. Tapi sempat tertelan racunnya sehingga ketika beliau hampir mau wafat sakarat itu beliau bilang ini diantaranya adalah diantara dampak racun racun kambing yang diberikan Yahudi wanita-wanita Yahudi pada waktu perang Khaybar Yahudi yang mana Yahudi sekarang menguasai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa mereka rencananya mau datang ke Indonesia dari delegasi parlemen Yahudi. Mau datang ke Indonesia tapi alhamdulillah tidak jadi. Tidak jadi ya. Yahudi. Yang mana mereka sekarang sudah berusaha menguasai Masjidil Aqsa, bangunan-bangunannya dirusak termasuk ada bab babul Maghribah Pintu tempat lewatnya Rasulullah selesai ketika Isra Mi'raj dihancurkan. Kemudian mereka juga membuat bangunan di bawahnya Masjidil Aqsa, sinagog tinggal dijatuhkan di Masjid Al-Aqsa, kemudian baru baru sinagog mereka didirikan. Nah, ini semua insya Allah insya Allah akan membuat orang Islam bersatu. Permasalahan Palestina ini permasalahan yang insya Allah menjadikan orang Islam bersatu, bersatu. Kadang kita ini berhayal ya, kita berhayal kita mengawal masjid al Aqsa. Ya. Kita sebagai mujahidin, kita mengelilingi Masjid al Aqsa membela daripada Yahudi. Ya, tembak-tembakan dengan Yahudi. Kita nembak Yahudi, Yahudi nembak kita. Yahudi kena tembak masuk neraka jahanam, kita kena tembak mati syahid insyaallah. Ya, cita-cita yang paling tinggi. Siapa yang enggak kepingin mati syahid? Kepingin enggak mati syahid? Siapa yang enggak kepingin? Mati yang paling mulia, matinya orang laki, mati syahid yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahsabannalladzina ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi jangan dikira orang mati syahid itu mati, mereka hidup. Mereka berterbangan di di taman-taman surga, mereka berada di jaufin ta'irin khudr, berada di tembolok burung-burung hijau di surga. Masya Allah. Pejuang-pejuang Palestina. Kemudian juga kalau kita ingat Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu taala yang gugur sebagai syahid tiga tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Maret tahun 2004. Ya, beliau seorang tua, renta, lumpuh, nggak bisa apa-apa, naik kursi roda. Orang kayak kayak beliau masih dikhianati juga. Ya. Seperti beliau waktu pulang dari sholat subuh di rudal di rudal. Sampai sebagian teman itu punya filmnya cerita ya, itu otaknya keluar semua. Gugur sebagai syahid insyaallah rahimahullah taala berbahagialah beliau. Yang mana beliau juga termasuk seorang pendiri Hamas, Hamas. <clears throat> Dan memang cita-cita beliau adalah seperti itu. Hidup beliau dihabiskan untuk membela Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yahudi itu enggak punya negara. Dari dulu terlunta-lunta, enggak punya negara. Semua masyarakat dunia ini benci kepada Yahudi. Ngerusak mereka itu, sombong, rasialis. Seperti itu. Sampai akhirnya mereka mengadakan muktamar, muktamar besar beberapa ratus tahun yang lalu. Mereka membuat Zionis Internasional yang diantara makarnya kemudian mereka juga membuat kisah Holocaust, ya kan? Kisah pembantaian Yahudi oleh Nazi di Jerman. Jadi seakan-akan Yahudi ini bangsa yang terdolimi. Mereka dibantai sekian juta. Sehingga orang-orang merasa kasihan Yahudi ini ya, dibantai terus ya. Yahudi ini perlu dilindungi. Akhirnya mereka membuat negara Palestina yang diberikan kepada Yahudi. Padahal kisah Holocaust ini kisah bohong, kisah palsu. Dan orang-orang barat paling takut kalau Holocaust ini dibongkar. Di sebagian negara-negara Eropa, orang bahas masalah Holocaust ini adalah kriminal. Lucu nggak? Lucu sekali. Kalau kita baca ini lucu. Katanya negara demokrasi, hak asasi manusia. Tapi kalau orang bahas Holocaust ini nggak boleh kriminal. Wah subhanallah yang lebih lucu lagi ada resolusi dari PBB bahwa Holocaust ini sudah apa namanya sudah harga mati, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Yang menentang berarti dia menentang dunia. Dulu ada apa PBB ikut-ikutan? Ya. Kemudian juga kenapa seandainya Yahudi bangsa terdolimi, kenapa yang dijadikan solusi kok harus berada di Palestina? Yang punya negara dibunuhi, diusir, ini penjajah ini datang, rumah-rumah mereka dihancurkan, mereka bangun rumah-rumah mewah, di atas puing-puing rumah-rumah bangsa Yahudi. Iya. Sehingga ada pengungsi Palestina sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta pengungsi sampai sekarang. Dan para ulama mengatakan jihad memerdekakan Masjidil Aqsa adalah perdua'in. ain. Kita semuanya ini berdosa kalau tidak punya usaha apapun untuk memerdekakan Masjidil Aqsa dari Palestina. Harus usaha bin nafsi wal mali wal lisani wal qalami wad duai wal bukai dan seterusnya dengan jiwa dengan harta dengan ucapan dengan kata-kata kemudian juga dengan doa-doa dengan air mata semampu kita kita ungkap terus disadarkan terus masyarakat tentang pentingnya seperti ini anak-anak kita ini perlu kita perlu kita berikan pemahaman Yahudi adalah musuhmu kamu punya kewajiban untuk memerdekakan Masjidil Aqsa Iya, ya, anak kita kita tanamkan seperti itu. Inilah ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah Yahudi la'natullahi alaihim ajma'in Allahumma amin Yahudi ini naik di sebuah tempat yang tinggi di Madinah karena ada suatu keperluan tiba-tiba melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Yahudi ini berteriak dengan suara yang sangat keras dia mengatakan ya ma'asyaral arab hada jaddukum Alladhi tantadirun wahai sekalian orang Arab wahai sekalian penduduk Madinah ini loh orang-orang yang kamu cari sekarang sudah datang orang yang kamu cari sekarang sudah datang yang kamu nanti-nantikan kemudian kaum muslimin dengar ini keluar semua keluar dari rumahnya masing-masing biasa adatnya orang sana ya kalau menyambut tamu-tamu itu bawa senjata, bawa pedang, senjatanya ya, pedang, tombak, ambil di usung-usung ini ya keluar dari rumah masing-masing kemudian menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mereka bertakbir dengan penuh gembira riang. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian mereka memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian <clears throat> setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tenang waktu itu, dicambut orang buahnya ya, di hadapan orang banyak. Beliau waktu itu dikelilingi orang dalam keadaan tenang, tumak nina beliau. Tumak nina ketika itu wahyu turun. Jadi ketika mulai masuk Madinah, di Kuba itu wahyu turun. Dikelilingi orang banyak, beliau tuh waktu wahyu turun yaitu surat At-Tahrim ayat 4 yang berbunyi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dalika dhahir. Sesungguhnya Allah adalah pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula malaikat Jibril, demikian pula orang-orang soleh di antara kaum mukminin dan para malaikat semuanya mendukung, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dapat wahyu ya, fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Kemudian keluar semua besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, pembantu-pembantu, budak-budak, semuanya keluar menyambut kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan syaa Muhammad, syaa Rasulullah, Allahu akbar. Senang kali ya. Kita bayangkan kalau Rasulullah datang ke Malang ya. Seperti apa senangnya kita. Orang mukmin senang sekali. Karena ketika masuknya Rasulullah ke Madinah itu para sahabat mengatakan seakan-akan Madinah itu bercahaya. Madinah bermandikan cahaya. Ketika Rasulullah SAW wafat seakan-akan cahaya itu padam. Musibah paling besar adalah musibah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengumandangkan anasyid, anasyid yang sangat terkenal ya, طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع ya al badru alaina bulan purnama terbit kepada kami di Madinah yang beliau berasal dari Mekah wajib syukru alaina kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada orang yang menyeru kita kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuhal mab'utsu fina wahai orang yang diutus Allah kepada kita, syi'ta bil amril muta'. Kamu datang dengan membawa perkara yang pasti akan ditaati. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan terus sampai turun di daerah Kubah yaitu di suku Bani Amr bin Auf. Dari suku Aus, beliau tinggal di rumah Kalthum bin Al-Hidm, ada yang mengatakan di rumah Sa'ad bin Khaitamah. Tinggal di sana. Rasulullah Muhammad SAW tinggal di sana di Kuba selama 14 hari. Ada juga yang mengatakan selama 4 hari. Dan ketika tinggal di Kuba ini, beliau membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Kuba. Bangun masjid ya, Masjid Kuba yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa alat taqwa. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Masjid Kuba dan juga Masjid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi tentu saja, Masjid Kuba. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW ini tidak pernah melupakan Masjid Kuba. Masjid yang selalu menjadi nostalgia. Nostalgianya Rasulullah ya. Bayangkan pertama datang ke Madinah, disambut di sana, bikin masjid di sana. Sehingga beliau selalu datang ke Kuba seminggu sekali, tiap-tiap hari Sabtu. Beliau datang ke sana raqiban wa masyian. Ja'a ila Kuba kulla yaumis sabat raqiban wa masyian. Beliau selalu datang ke Masjid Kuba tiap-tiap hari Sabtu, kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan. Dan beliau bersabda dalam hadis sahih man tatahhara fi baitihi thumma ata Quba yusalli fihi rak'atain kana ka'adli umratin. Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian pergi ke Quba salat di sana dua rakaat maka dia mendapat keutamaan seperti umroh datang ke Quba Kemarin ketika saya di Madinah kemarin saya sempat tanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala Seorang yang ngajar di Masjid Nabawi Beliau ngajar hadis Dan sangat ilmiah Dan beliau termasuk salah seorang ulama besar dunia Saat ini yang ahli hadis Termasuk yang hafal Rijal pala perawi hadis beliau hafal Saya tanya kepada beliau Kenapa Rasulullah datang ke Kuba kok hari Sabtu Rasulullah datang ke Kuba Tiap hari Sabtu Kenapa saya kok Sabtu Apa keistimewaan Sabtu Kenapa kok bukan Jumat? Kenapa kok bukan Ahad atau hari-hari yang lain? Jawaban beliau ada beberapa kemungkinan. Di antara kemungkinan itu, yang dimaksud Sabtu di situ bukan hari Sabtu. Yang dimaksud Sabtu di situ adalah sepekan sekali. Ya. Saya akan ke rumahmu tiap Jumat. Tidak mesti tiap Jumat, artinya tiap minggu sekali. Seminggu sekali, tidak mesti hari Minggu, artinya sepekan sekali. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang berikutnya lagi, memang benar-benar Rasulullah datang ke sana hari Sabtu. Karena apa? Sebagai urut-urutan saja. Karena Jumatnya di Masjid Nabawi, Sabtunya di Masjid Kuba. Supaya urut saja. Jadi kalau Jumat beliau di Masjid Nabawi, Sabtunya di Masjid Kuba. Jadi bukan karena keistimewaan hari Sabtu secara khusus. Wallahu a'lam. Kemudian setelah itu ma'asyur muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah Beliau bangun Masjid Kuba dan sholat di sana Dan karena bangunannya mewah ya Masjid Kuba ya Bagus sekali Jadi kalau ada yang sempat ke Kuba di sana sambil sholat sambil bayangkan Rasulullah dulu datang seperti apa ya Ya Rasulullah datang seperti apa Di sana beliau empat hari atau empat belas hari setelah itu berangkat menuju tengah-tengah kota Madinah. Beliau naik onta, Rasulullah punya banyak onta. Ini ontanya bernama Koswa. Jadi beliau punya banyak onta ya, ada Koswa, ada Abba. Kemudian juga beliau punya keledai yang namanya Ufair. Jadi kendaraan beliau ada namanya, diberi nama semuanya. Ini Koswa namanya, onta Koswa. Beliau mengendarai onta Koswa dan membonceng sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan pangkat yang tinggi sahabat Abu Bakar dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mentang-mentang saya penguasa, saya pejabat, maunya sendirian, enggak, mau bonceng. Allahu akbar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. <clears throat> Kemudian beliau dikawal oleh famili-familinya yang ada di Madinah itu dari suku Bani Najjar. Famili ya, famili dari akhwal, dari pihak ibu, dari khol-kholnya. Dikawal biasa mereka dengan senang hati ngawal sambil bawa senjata ya, usung-usung senjata. Sudah berangkat. Di tengah jalan waktu itu pas Jumatan. Karena ini hari Jumat ya. Di tengah jalan pas saat waktunya Jumatan yaitu di daerah namanya daerah Bani Salim bin Auf. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jumatan di tengah jalan itu. Jumatan di tengah jalan yang mana sekarang diabadikan menjadi masjid, masjid Jumat. Itu Rasulullah ketika Jumatan di situ. Jadi perjalanan dari Kuba menuju Masjid Nabawi ya, Jumatan di situ. Sekarang ada Masjid Kuba namanya. Masjid Jumat, Masjid Jumat. Waktu itu mereka berjumlah 100 orang dan ini merupakan Jumatan yang pertama kali diadakan di kota Madinah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin setelah Jumatan beliau jalan lagi masuk ke tengah-tengah kota Madinah dan orang-orang Ansor mereka dengan senang menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap ada suku dari Ansor mereka datang, mereka berebut untuk memegang tali kendali onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan supaya mampir di rumah saya. Wahai Rasulullah, mampir di suku kami saja ya Rasulullah. Yang sana ya Rasulullah mampir di suku kami saja ya Rasulullah. Sambil menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halumma ilal adadi wal uddati was salami wal man'ah." Wahai Rasulullah, kami cuma punya jumlah yang sangat banyak, punya senjata yang lengkap, kami menjamin keamanan Anda dan keselamatan Anda. Mampir sini saja ya Rasulullah. Semuanya rebutan. Rebutan ya. Siapa yang tidak berebut? Beliau hanya mengatakan khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Sudah biarkan onta ini berjalan karena onta ini disetir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu biar, biar sekehendak onta ini. Dia berhenti di mana terserah dia karena dia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau nggak nolak mereka ya, biarkan online sudah ada nyetir Allah langsung dengan malaikat-malaikatnya. Sudah jalan terus onta ini sampai di tempat yang sekarang ada Masjid Nabawi itu. Ontanya berhenti di sana dan ontanya duduk di sana. Setelah onta duduk di sana, kemudian ontanya bangkit lagi. Bangkit lagi jalan ke depan sedikit. Kemudian noleh ke belakang, mundur lagi ke tempat semula, duduk lagi. Berarti memang inilah tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Bakar turun dari unta dan beliau mengatakan bahwa inilah yang akan dibangun Masjid Nabawi. Kebetulan waktu itu berada di depan rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Di dekat situ rumahnya. Sehingga sahabat Abu Ayyub ini langsung mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumahnya. Ya Rasulullah tinggal di rumah saya saja. Kan dekat dengan ini. Rasulullah mengikuti aja yang paling dekat. Tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibawa oleh sahabat As'ad bin Zurarah ditaruh di rumahnya. Sudah Rasulullah di rumah Abu Ayyub, ontanya di rumah sahabat As'ad bin Zurarah. Ini merupakan pangkat-pangkat yang luar biasa ya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dan kepada sahabat As'ad bin Zuroro. Menghormati onta Rasulullah berarti menghormati yang punya onta. Ini penting masyarakat muslimin. Jadi cinta kepada orang itu nggak cukup saya cinta kamu nggak cukup. Semua yang kamu cintai aku cinta. Semua yang kamu benci aku benci. Ini namanya cinta. Iya. Sehingga ada pepatah bahasa Inggris ya mengatakan kalau kamu cinta kepada aku kamu harus cinta kepada anjingku. Iya. Karena dia senang dengan anjing. Kalau kamu cinta sama aku tidak cinta sama anjingku ya padha Sama dengan kamu tidak cinta kepada aku Ini kebanyakan orang enggak paham di sini. Yang penting cinta sama orangnya saja. Iya. Makanya dulu-dulu kiai-kiai ya, itu kalau cinta kepada dia cinta kepada anak-anaknya. Kalau cinta kepada kiainya toh anaknya dikerasi, dikasari, di ini tidak cinta berarti ini. Tidak cinta. Cinta kepada yang dicintai dan benci kepada yang dibenci. Inilah namanya cinta. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti cinta kepada semua yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benci kepada semua yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru cinta yang benar, cinta yang hak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub. Waktu itu rumahnya ada dua tingkat. Rasulullah berada di tingkat bawah, sahabat Abu Ayyub berada di tingkat atas. Sahabat Abu Ayyub ini namanya Khalid bin Zaid Al-Ansari. Jadi Rasulullah di lantai satu, Abu Ayyub berada di lantai atas, lantai kedua. Pada malam hari, sahabat Abu Ayyub ini sadar. Ya Allah, Rasulullah ada di belakang, di bawah kita ini. Kita ini kurang ajar, kita ini kodoh ini. Masa kita jalan, di atasnya Rasulullah. Ya Allah, ini kudu ini kudu. Tidak sopan, tidak akhlak, tidak ada adabnya ini. Akhirnya sahabat Abu Ayyub langsung pagi harinya menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, anda berada di atas. Saya tidak bisa ya Rasulullah. Saya tidak enak saya jalan di atas sementara anda berada di bawah. Tidak ada akhlaknya. Rasulullah bilang sudah saya di bawah aja as-safalu arfaq di bawah lebih enak mau keluar mau masuk enak gampang daripada di atas. Enggak ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. La a'lu saqifatan anta tahtaha. Ya Rasulullah, saya tidak mau tinggal di atap yang Anda berada di bawahnya. Subhanallah. Akhlaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an Abi Ayyub Al-Ansari. Semoga Allah meridhai sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Saya pernah juga dapat cerita seperti ini ya ketika jihad di Afghanistan. Jadi Afghanistan ketika melang, perang melawan Soviet dulu, itu ada sebagian yang cerita, itu mereka orang-orang Afghanistan ketika tidur kadang ranjangnya itu ranjangnya apa namanya tingkat dua ya, ranjang atas, ranjang bawah. Itu sebagian mujahidin itu ada yang apal Quran, ada di ranjang bawah. Bahkan ada di atas. Ada yang di atas tidak berani. maksudnya di atasnya Quran katanya. Saya di atasnya Quran. Tidak berani, saya tidak mau ya, Masa di atasnya Quran. Quran ada di bawah. Seperti itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan tuan rumah dan ini juga termasuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di lantai atas, sahabat Abu Ayyub turun ke lantai bawah. Alangkah senangnya kalau rumah kita ditamui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Luar biasa ketamuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Ayyub dengan senang hati memasakkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasakkan. Masak ya. Masakkan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah selesai makan, sahabat Abu Ayyub mencari mana bekas tangannya Rasulullah ini. Ibarat baratnya piringnya itu ya. Mana bekas tangannya Rasulullah? Dijilati. Dijilati. Masya Allah. Oh, ini luar biasa, ini cinta yang luar biasa. Orang barat katanya jijik, ya kan? Orang barat bilang katanya jijik. Lah orang barat menjilati sesuatu yang lebih menjijikkan lagi. <laughs> ini bukan jijik ini. Kalau kita cinta kepada orang, disuruh jilati apapun kita mau. Kalau kita cinta kepada dia, apalagi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abu Ayyub ini mencari-cari bekas tangannya Rasulullah, bekas itu. Untuk mencari barokah, barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang Rasulullah penuh dengan barokah. Ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari sahabat Abu Ayyub memasakkan makanan yang ada bawang putihnya. Bawang putih ya, yang baunya menyengat. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau makan. Sahabat Abu Ayyub lihat, kok mutu makanannya? Tidak ada bekas tangannya Rasulullah ini. Lalu diberitahu Rasulullah tidak mau makan itu. Sahabat Abu Ayyub takut luar biasa. Langsung tanya, ah haramun huwa. Wahai Rasulullah, kenapa anda tidak mau makan? Apakah haram ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, La, walakin akrahuhu. Tidak, tidak haram. Cuma saya tidak senang. Saya benci. Kenapa? Karena Rasulullah selalu berbicara dengan malaikat. Sedangkan bawang putih mengeluarkan bau yang mana malaikat terganggu sebagaimana kita terganggu. Fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza min kama yata'adza minhu banu Adam. Bagaimana manusia terganggu dengan bau yang enggak enak, malaikat juga terganggu. Sehingga bawang putih dan bawang merah itu makruh. Bahkan kalau kita mau sholat tidak boleh makan. Yang mana kalau kita mau sholat makan bawang putih, bawang merah atau yang ada baunya kata para sahabat atau Rasulullah di rumahnya saja. Jangan sholat di masjid. La yakrobanna musallana. Jangan mendekati masjid. Sholat di rumah. Sampai baunya hilang dulu. Kalau terpaksa kita mau makan, fal yumit huma topkon. Itu dimasak supaya baunya yang menyengat itu hilang. Jadi karena masjid kumpul orang ya, karena kalau baunya yang menyengat ganggu orang lain. Termasuk di sini rokok. Ada orang rokok, habis ngerokok langsung masuk masjid sholat. Iya, baunya enak enggak? rokok itu. Lebih enak bawang putih daripada rokok. Iya, bawang putih tidak enak. Tapi lebih tidak enak lagi rokok. Mau oh, muntah rasanya. Baunya orang rokok. Ya, sikat sampai bersih. Sikatan dulu sampai bersih. Kemudian sahabat Abu Ayyub mengatakan fa inni akrahu kama takrah ya Rasulullah kalau Anda tidak senang dengan bawang putih saya juga tidak senang. Masya Allah. Ini diantara cinta sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Yang anda senangi apa saya senang Yang anda benci apa saya benci Inilah namanya al-wala wal-bara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah Di dalam akidah itu ada pelajaran al-wala wal-bara Kepada siapa kita cinta Bersikap wala, loyal, setia Dan kepada siapa pula kita berlepas diri Benci dan bermusuhan Ya, al-wala wal-bara Kita mencintai yang dicintai Allah dan membenci yang dibenci Allah, mencintai yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, beliau tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ada pendapat yang mengatakan satu bulan, ada pendapat yang mengatakan tujuh bulan, dan yang lain-lainnya. Beberapa pendapat ya, jadi cukup lama di sana. Cukup lama. Dan ini merupakan pangkat untuk sahabat Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu. Kemudian tiap-tiap malam beliau selalu dijaga oleh para sahabat Ansor. Selalu ada tiga atau empat orang yang awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal membawakan makanan. Kalau Rasulullah perlu apa mereka langsung memenuhi hajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus selalu dikawal. Dua atau tiga atau empat sahabat. Berarti orang banyak. Tiga atau empat. Kalau tiap malam ganti. Tidaknya kayak apa ya? Ya piket ya. Piket gitu ya jaga. Kalau misalnya tiap malam 4 sampai 1 bulan, berapa orang? 4 kali tiga puluh. Iya, kalau sampai 7 bulan berapa orang? Masya Allah sahabat ya radhiyallahu anhum. Jangan sekali-kali kita benci kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta yang luar biasa. Kemudian sementara sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala beliau tinggal di rumah sahabat Hubeib bin Yasaf. Ada juga yang mengatakan di rumah sahabat Khurijah bin Zaid. Jadi enggak sama-sama ya. Mungkin rumahnya nggak muat. Nggak seperti rumah kita yang besar kan, mungkin rumahnya ala kadarnya, nggak cukup sehingga harus dibagi. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sahabat Ali di mana sekarang? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Masih di Mekah beliau kan? Mengembalikan titipan-titipan orang-orang, amanat-amanat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Ali tinggal di Mekah sampai tiga hari selesai menyampaikan amanat-amanat kepada yang berhak, barulah beliau pergi kemudian menyusul Rasulullah SAW dan tinggal bersama-sama Rasulullah SAW di rumahnya Kaltum bin al hajm radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian dimulailah pembangunan masjid. Kalau kita lihat ya Rasulullah, di mana beliau tinggal, yang pertama dibangun apa? Masjid. Di Kuba pertama dibangun adalah masjid di tengah-tengah masjid ini yang dibangun pertama adalah masjid. Ini menunjukkan pentingnya masjid. Masjid ini merupakan sentral ya. Kalau dimanfaatkan maksimal, masjid ini luar biasa. Bukan hanya tempat sholat, segala-galanya masjid. Bahkan tempat latihan perang pun di masjid. Ya, di masjid boleh, tidak apa-apa. Waktu itu tanah tempat masjid Nabawi yang sekarang itu adalah merbat litamer yaitu tempat mengeringkan kurma. Jadi biasa mereka mengeringkan kurma di sana. Milik dua anak yatim namanya Suhel dan Sahel. Suhel dan Sahel. Dua anak yatim dari suku Bani Najjar yang berada dalam asuhan sahabat As'ad bin Zuroro. Jadi tanahnya milik dua anak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin memiliki itu untuk masjid, tempat ting apa namanya duduknya unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil dua anak yatim itu sekaligus walinya As'ad bin Zurarah. Mau dibeli. Ternyata mereka enggak mau. Kata mereka, "Bal nahabuhu laka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, enggak usah dibeli, kami hibahkan saja kepada Anda. Dihibahkan ya. Hibah. Istilahnya kalau kita sekarang wakaf ya, masyaAllah, Wakaf untuk masjid. Orang yang wakaf untuk masjid itu orang yang tidak pernah rugi. Ada hadis mutawatir yang berbunyi man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang saya membangun untuk Allah rumah di dunia ini, maka Allah membangun untuknya rumah di surga. Jadi orang yang bangun masjid itu tidak tidak rugi, untung. Tiap ada orang sholat dia selalu dapat kiriman. Dia tidur di rumah dapat kiriman sodakoh jariah. Makanya orang-orang dari timur tengah itu paling senang untuk bangun masjid. Iya. Kita mau seribu masjid mereka siap. Seribu masjid mereka siap. Hanya saja banyak pengelola-pengelola yang nggak amanat ya. Jadi nerima dananya disunat ya, di khitan, khitanan dana, bukan khitanan masal ya. Karena mereka senang bangun masjid. Tapi kalau bangun sekolahan agak repot. Kenapa? Karena tidak ada hadisnya. Ya. Jadi kita perlu ngarang dulu hadis. Man bana lillahi ma'hadan banallahu lahu ma'hadan bil jannah. Barang siapa yang bangun untuk Allah pesantren, maka dia akan dibangun ke pesantren di surga. Di surga sekolah lagi kamu nanti. Ada pesantrennya soalnya ya. Maka sama saja sedekah jariah itu kan, sedekah jariah, masjid, mushaf dan yang lain-lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi tidak mau kalau diberikan hibah tidak mau, mau beli saja, dibeli. Akhirnya dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mulailah dibangun masjid. Ketika pembangunan masjid, Rasulullah ikut terjun bangun langsung. Beliau ikut memindah labin. Tidak hanya labin kalau kita ini apa batu bata ya. Beliau ikut bangun. Bangun dengan sahabat, kerjasama, bareng-bareng. Sambil mengumandangkan anasyid. Untuk menambah semangat. Anasyid ini perlu. Ngaji Quran itu perlu. Anasyid juga perlu. Apa namanya? Untuk menimbulkan semangat, menghilangkan kejenuhan. Di antara anasid yang dikumandangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innal ajra ajrul akhirah, faghfiril ansar wal muhajirah, farhamil ansar wal muhajirah. Wahai Allah, tidak ada pahala kecuali pahala akhirat. Sayangilah ansar dan muhajirin. Tambah semangat, saling jawab-jawaban. Jadi anasid ini perlu. Yang penting tanpa musik dan lirik-liriknya bagus serta tidak mengalahkan cinta kita kepada Al-Qur'an. Tetap nasi di bawahnya Al-Quran. Dan sekarang banyak anasid ya, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta jihad, cinta Palestina, cinta Afghanistan, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, ma'asyurah muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah. Pembangunan Masjid Nabawi ini ada yang mengatakan membutuhkan waktu 12 hari, ada yang mengatakan membutuhkan waktu 7 bulan. 16 hari atau 7 bulan. Karena bangunannya enggak kayak gini ya, bangunannya sederhana saja dari pelepah daun kurma, kemudian tiang-tiangnya dari batang pohon kurma, sederhana saja. Sehingga kalau hujan itu bocor. Bahkan atapnya itu pendek. Sehingga para sahabat meriwayatkan mereka bisa dengan tangannya menyentuh atap masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih asli dulu. Kemudian setelah selesai pembangunan masjid, Rasulullah SAW juga membangun dua kamar di samping masjid. Dua kamar kecil untuk dua istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena waktu itu istri beliau baru dua. Siapa istrinya? Aisyah dan siapa? Aisyah dan Saudah. Jadi istri beliau baru dua ya, Aisyah dan Saudah. Dibangunkan dua kamar kecil. Jangan bayangkan rumah Rasulullah kayak rumah kita ya. Sekarang yang ada kuburannya Nabi bangunan itu, itu rumahnya sembilan istri. Jadi karena ini masih dua ya dua, kemudian telah nikah lagi tambah lagi tiga sampai ada sembilan. Sak gitu itu untuk sembilan istri. Sehingga Rasulullah dengan ibunda Aisyah itu rumahnya sangat kecil. Kalau Rasulullah sholat malam mau sujud itu tidak cukup tempatnya. Sehingga perlu meminggirkan kakinya ibunda Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana dan sangat tawadu. Kalau kita sudah terlalu jauh dari dari beliau. Padahal kalau beliau mau minta kepada Allah minta istana kerajaan diberi oleh Allah. Karena beliau oleh Allah kan ditawarkan kan, milih mana ya Rasulullah? nabiun malakun malikun nabi atau abdun nabi. Anda milih jadi raja yang sekaligus nabi, kayak Nabi Sulaiman atau menjadi seorang hamba biasa yang sekaligus juga nabi. Rasulullah milih hamba biasa dan sekaligus nabi. Tawadhu. Bal aju'u yauman wa asba'u yauman. Saya milih lapar satu hari, kenyang satu hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Bahkan tidurnya beliau juga tidur sederhana. Tempat tidur beliau itu dari apa namanya? pelepah daun kurma yang sangat kasar sehingga membekas di pipi dan bahu beliau. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan ya Rasulullah, nasna'u laka as-sarir. Kami akan bikin untuk ada tempat tidur yang bagus ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mali walid dunia illa karakibin istadalla uh, faraha wa tarakaha au kama qala. Apalah artinya aku dengan dunia? Aku ibaratnya orang yang dalam perjalanan, kemudian ada pohon rindang, mampir sebentar. Tidak sebentar, setelah itu berangkat lagi. Ya itulah dunia pohon rindang itu sebentar aja. Jadi ngecap sebentar, setelah itu seneng seterusnya. Jadi rumah-rumah itu dulu di luar masjid Kemudian sampai akhirnya pada masa Abdul Malik bin Marwan dijadikan di dalam masjid yang di sana juga ada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau meninggal di rumah ibunda Aisyah dan beliau dikuburkan di tempat beliau meninggal. Inilah ma'asyiral muslimin sedikit tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian sirah ini paling menyenangkan. Betul atau tidak? Saya sendiri ya, kalau pas ngajar materi sirah itu paling seneng. Kenapa? Karena yang kita ceritakan adalah orang yang kita cintai. Yang kita ceritakan adalah kekasih hati kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kerja materi sirah itu paling seneng. Bagaimana tidak seneng ya? Cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang tawadhu. Imam At-Tirmizi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khosail al Mustafawiyah menyebutkan satu bab yang berjudul Babu Majaa fi tawadhu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat tawaduk beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله jangan kamu memuji aku berlebihan jangan mengkultuskan aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa putra Maryam aku hanyalah seorang hamba sebutlah abdullahi wa rasuluh hamba Allah dan rasul Allah Pangkat paling tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah wa Rasuluh. Hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tambah cinta dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir batin. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikiring dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan minum dari al haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit.